Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Perhatikan baik-baik kitabnya, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalal Fauzan atsabahullah. Dibiasakan kalau punya kitab nyimak ya karena antum nyimak kitab itu saja itu sudah melatih antum untuk apa? cepat baca kitab gundul, apalagi enggak ada harokatnya seperti ini. Yang punya kitab simak baik-baik. Karena kelihatannya nggak ada faedahnya tapi ada faedahnya. Karena kita ini orang ajam, bukan orang Arab. Sehingga kalau sering lihat Arab itu mudah nanti membacanya. Walaupun awal mulanya nggak tahu. Paham ya? Jadi ada manfaatnya jangan sampai antum meremehkan. Kita lihat qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih sekarang kita akan masuki halaman yang ke-107. 107. Bagian atas itu ya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin. Yang mana Al-Qur'an dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin kemarin? Siapa itu Ruhul Amin? Jibril alaihissalam. Min afdal malaika termasuk malaikat yang paling afdal adalah Jibril alaihissalam. Naam. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pemimpinnya para apa? 106 belum selesai kemarin ya. Ayo na'am ahsan. Ayo ya, tertukar ini ya. Kita lanjutkan halaman 106 yaitu perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih mengenai nama-nama Al-Qur'an ya, ya. Mengenai nama-nama Al-Qur'an Wa huwa kitabullahil mubin. Berikutnya halaman 106, wa habluhul matin. Dan tanya Allah taala yang sangat kuat. tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Tali Allah itu apa? Al Al-Qur'an. Naam. Kita nah, lihat sini. Wahabluhu al-matin qala al-imam ibnu qudamah rahmatullah alaih al-hablu ay eh, qala al-syeikh Shalal fawzan asabahullah. bawahnya itu al-hablu ma'rufun habl ma'ruf tali Wahuwa mai ta'allak bihi linnajati wassalama minal khatar yaitu sesuatu yang diikat eh, dengannya untuk apa keselamatan dan juga keberhasilan dari suatu bahaya yaitu namanya tali Nah, barakallahu fikum yang biasanya orang kalau misalkan punya kendaraan unta atau semisalnya diikat biar selamat dan biar tidak lari kendaraannya. Fal Quran hablullah, maka Al-Qur'an itu tali Allah. Paham ya? Nah, jangan sampai kita lari dari ini. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai, terpecah belah. Ini cara yang paling terbaik. Ingin bersatu bisa. Semua kaum muslimin, bahkan semua kelompok-kelompok sesat yang mereka mengatasnamakan ahlu sunnah, paham ya? Hizbiyun, ahlul bidah bersatu itu bisa, tapi ini bersatunya harus di atas apa? Tani Allah Subhanahu wa Yaitu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika mereka kita aja, ayo kembali kepada dalil Al-Qur'an As-Sunnah, kok enggak mau? Tidak akan bisa bersatu. Paham ya? Sebab tidak bisa bersatunya karena enggak mau tadi itu Coba kalau mereka mau kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, selesai urusan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Allah maksudnya Al-Quran, Rasulnya maksudnya adalah As-Sunnah. Paham ya? Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dari akhirat. Dalika khairun wa asanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih apa? Lebih mulia kesudahannya. Naam. Syahidnya barakallahu fiik, tali Allah taala yang sangat kuat itu adalah Al-Qur'an. Dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau mensyarah kitab Al-Haiyah yang kita baca dulu, kitab Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud masih ingat ya? Ketika beliau mengatakan tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Ha? tamassak bihablillahi nah, bihablillah berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah kata beliau tali Allah Al-Qur'an dan As-Sunnah paham ya kemudian juga Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah Syekh Zaid ya bukan Syekh Rabi' Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah beliau juga apa menjelaskan hablullah tali Allah Al-Qur'an dan As-Sunnah paham ya tali Allah Al-Qur'an dan As-Sunnah na'am barakallahu fiik jadi itu makna daripada tali Allah. Hablullahi wal Quran au huwal Islam, masyaallah. Ini termasuk apa? Penjelasan yang lainnya wa illa mencakup dua-duanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tali Allah adalah Al-Qur'an atau tali Allah itu adalah Al-Islam. Dan Al-Islam tidak akan bisa berdiri sendiri. Al-Islam akan sempurna kalau ada As-Sunnah. Paham ya? As-Sunnah pun akan sempurna kalau diiringi dengan Islam. Antum berpegang teguh dengan sunnah tapi agamanya bukan Islam enggak diterima. Perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi al-Islam nah barakallahu fikum harus diiringi dengan apa? As-sunnah. Sebagaimana perkataan siapa? Abdullah Al-Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih dinukilkan dalam kitab Syaful Sunnah apa kata beliau? Abdurrahman apa? Antum? Abdullah? Yang sudah kita lewati berkali-kali. Islam itu ya sunnah sunnah itu ya Islam. Ewa, ingat belum? Esen? Naam Hasan, I'lamu anna al-Islam huwa sunnah. Wa sunnah hiya Islam wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Paham ya? Itu kalamnya Al Imam Al-Barbahari disebutkan dalam apa? Kitab Syarh Sunnah. Paham ya? Artinya apa? I'lamu, ketahuilah Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah adalah apa? Al-Islam dan salah satu keduanya tidak akan bisa berdiri tegak kecuali saling melengkapi. Paham maksudnya ya? Nam, setelah mengenal al-Islam, mengenal apa? As-sunnah. Naam. Ikhwan fi din azdanazakumullah, kita lihat lagi berikutnya. Wa fil hadis huwa hablullahil matin. Di dalam hadis sebutkan Al-Qur'an adalah tali Allah yang kuat, alladzi tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidina, yang ujungnya di tangan Allah dan ujungnya di tangan kita. Bimakna man sara ala nahjihi wasala ila Allah jalla wa ala wa naja. Maknanya adalah apa? Barang siapa yang berjalan di atas Naam barakallahu fikum prinsip dan ajaran tali Allah tersebut yaitu Al-Qur'an wasala ila Allah jalla wa ala wa nada. Niscaya dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan apa? Dan akan selamat. Akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dan akan selamat. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat sini. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh siapa kemarin? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Apa kata beliau yang sudah kita lewati kemarin? Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, dia akan apa? Tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah kata beliau. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Itu. Jangan sampai lupa ya. Kita lihat atasnya lagi wasiratul mustaqim dan Al-Qur'an juga apa? Jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan bawahnya itu perhatikan baik-baik simak Wah, huwas siratul mustaqim. Al-Qur'an adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kalau ingin selamat ikutin Al-Qur'an, tapi bukan hanya dihafal, bukan hanya dibaca tapi diamalkan. Karena apa kata Rasulullah alaihi wasallam, "Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujah untukmu atau justru menghujati dirimu? Maksudnya bagian maksudnya? Maksudnya kalau kita menghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka akan jadi hujah untuk kita. Tapi kalau kita enggak mengamalkan, justru meninggalkannya itu akan hujai diri kita. Faham ya? Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Qala ta'ala Allah Ta'ala menyatakan, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Pertanyaan syubhat dari orang-orang Nah barakallahu fikum al bid'ah ad-dalal. Apa kata mereka? Kenapa setiap kali surat baca ihdinash shiratal mustaqim? Berarti kalian selama ini ragu. Ya enggak? Kalian ragu di atas jalan yang lurus. Enggak, kita enggak ragu. Kalau enggak ragu ngapain setiap surat minta terus? Ya enggak? Setiap surat kan baca ini enggak? Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang, lurus. lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Berarti selama ini ragu. Kata mereka seperti itu. Selama ini berarti kalian ragu di atas jalan yang lurus. Nah kenapa kok ragu? Buktinya kalian setiap salat baca itu. Ihdinas siratal mustaqim. Lewat. Jawabannya apa kemarin? Jawabannya apa kemarin? Bukannya ragu. Kita meminta apa? Agar diberikan keistiqomahan. Paham ya? Diberikan keistiqomahan untuk senantiasa di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Itu yang diinginkan. Bukan ragu. Karena kita nggak tahu kan akhir penutupan hidup kita. Perhatikan ya. Karena kita nggak tahu akhir penutupan hidup kita husnul khatimah atau suul khatimah kita nggak tahu kan. Nah, kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Berikanlah keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dipahami baik-baik itu maknanya. Bukan berarti ragu ya, ingat-ingat ya. Bukan berarti ragu. Wa qala ta'ala wa anna hadha mustaqiman dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. As-sirat huwa tariq fil lughah. Asyirat As-sirat bahasa adalah tariq jalan. Inilah yang Rasulullah apa? Gambarkan kepada siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ingat-ingat hadisnya. Suatu ketika Rasulullah SAW menggariskan di tanah khattalana Rasulullah khattan. Suatu ketika Rasulullah menggariskan kepada kami suatu garis lurus. Wa khattalana khututan ukhrah. Kemudian digariskan lagi kepada kami eh, garis-garis yang lain bercabang. Setelah itu beliau membacakan perkataan Allah Taala ini wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini dan jangan mengikuti jalan-jalan yang bercabang karena membuat apa? Kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah al-haq, jalan yang bercabang adalah al-batil. Kebatilan banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Sedangkan al-haq hanya satu. Pahamnya? Al-haq hanya satu saja. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Makanya kalau antum melihat kelompok-kelompok sesat mengaku ahlus sunnah, ini sunni salafi, ini ahlus sunnah. Kok tapi kok enggak sesuai dengan Al-Qur'an sunnah ya? Berarti semuanya benar? Enggak. Kebenaran cuma satu. Ya itu apa? Yang mencocoknya Al-Qur'an was sunnah ucapannya, amalannya dan keyakinannya. Jadi jangan sampai semuanya benar kok. Kebenaran cuma berapa? Satu. Eh? Kebenaran cuma satu, ingat-ingatnya. Na'am barakallahu fikum. Setelah datang kebenaran, al-haq datang hancur kebatilan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala bal naqdibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Artinya apa? Kemudian kami timpakan al-haq di atas kebatilan, hancur leburlah kebatilan tersebut. Dan sungguh kebatilan pasti akan hancur. Naam. Ini sekedar apa? Kisah tadi itu suatu ketika Rasulullah menggariskan garis kepada Abdullah Mas'ud. Paham ya? Nah, garis yang lurus itu al-haq. Garis yang bertabang itu apa? Nah, barakallahu fikum, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan setan yang terkutuk. Tanya Karena setan ketika mengganggu manusia bukan dengan satu jalan, bukan dengan satu langkah tapi berlangkah-langkah. Oleh karena itu Allah taala berikan ultimatum dalam Al-Qur'an Karim, "La tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Hah? Ayo, na'am. Ayo. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan. Berarti bukan satu langkah tapi berlangkah-langkah. Berlangkah-langkah na'am. Wal'iyadu Hati-hati. Syaitan yang terkutuk senantiasa apa? Senantiasa na'am barakallahu fikum eh, berupaya untuk menjerumuskan Bani Adam ngikutin apa? Ngikutin agar mengikuti penduduk neraka wal'iyadu billah. Na'am. Kita ambil dikit lagi. Wal murad bihi huna dan yang diinginkan di sini kila Al-Qur'an. Selain lurusnya Al-Qur'an, ada yang mengatakan seperti itu. Wakilah Ar-Rasul. Ada juga yang mengatakan itu adalah Rasul. Wakilah Al-Islam. Ada juga yang mengatakan Islam. Wal kullu hakun, semuanya benar. Ngikuti jalan Al-Qur'an, ngikuti jalan Rasul, ngikuti jalan Islam semuanya benar. Naam. Fal Qur'an siratullah. Maka Al-Qur'an adalah jalan Allah. Wal Islam siratullah. Dan Islam itu juga jalan Allah. Wal Rasul sallallahu siratullah. Dan Rasul juga jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai at-tariqu al-musil ilaihi subhanahu wa taala, jalan yang menghantarkan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an wahyu dari Allah taala, as-sunnah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang sering sering diulang-ulang apa? Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya telah diberikan kepada Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya itu as-sunnah. Allah alam shawab itu yang anda sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lihat sini.